Juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Malam ini saya mohon maaf tema saya tidak membahas dosa besar ke-60. Tapi saya ingin membahas lebih fokus ke masalah yang sedang ramai dibicarakan sekarang di masyarakat kita. Masalah pilpres Tema ini kemarin sebenarnya sempat saya sampaikan di khutbah Jumat di Al-Azhar Jakarta Permai di Bekasi. Cuma sayang karena waktunya khutbah Jumat jadi sedikit. Maka saya coba lebih rincikan pada pertemuan sekarang. Kalau kita lebih umumkan judulnya sebenarnya bukan Pilpres 2014, tapi saya lebih fokus ke masalah kriteria pemimpin dalam Islam. Tapi tentu kita lebih banyak membahas tentang masalah ini. Saudaraku, presiden adalah seorang pemimpin negara yang berarti dia akan menjadi orang nomor satu yang memimpin umat ini. Saya sudah sering bahasakan di pengajian kita ini bahwasanya keliru kalau ada orang mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Karena pemimpin kita saya tahu dan pasti Anda tahu dari Soekarno sampai sekarang SBY semuanya muslim. Dan kriteria negara Islam yang pertama adalah pemimpinnya muslim. Yang kedua adalah mayoritas masyarakatnya muslim. Kita tahu sama-sama Indonesia ini lebih dari 85% muslim. Masuk lagi kriteria kriteria yang kedua tentang masalah negara Islam dan yang ketiga, negara itu dan masyarakatnya menerapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Ini yang banyak disoroti poin ketiga oleh sebagian teman kita yang kena atau eh, teman-teman kita yang kena fitnah yang sering para ulama memberikan julukan dengan takfiri. Artinya mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka. Di antaranya mereka mengatakan Indonesia ini negara tagut, negara yang ikut dengan setan lah, tidak menerapkan hukum Allah lah. Tapi diumumkan, artinya semua yang diterapkan dalam pemerintah kita adalah semuanya ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ini selalu saya bantah. Teman-teman ini harus kita ingatkan bahwasanya yang tidak diterapkan di negara kita hanya sebagian substansial saja dari syariat Islam. Karena yang belum diterapkan adalah masalah hudud. Pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, orang membunuh dipenggal lehernya. Tapi bukankah kita menikah dengan cara Islam, kita cerai dengan cara Islam, kita punya warisan Islam, kita e, masjid ditakmir, e, jemaah haji bahkan dibentuk oleh pemerintah kita dan resmi ada pembayaran lebih murah, kemudian dibentuk kelompok haji pemerintah, Bukankah masjid bisa ditakmir, Ramadan diiklankan, pemerintah ikut mengiklankan, Kan gitu. Kemudian kita punya debak, kita punya MUI, banyak sekali. Pesantren-pesantren ribuan jumlahnya. Ya, kalau saya tidak katakan jutaan, mungkin ratusan ribu jumlahnya pesantren di seluruh Indonesia. Kiai, ustadz, banyak dai-dai, hidup semuanya. Muslimah pakai jilbab bebas, Quran disebarin sana sini, Anda boleh buka percetakan Islam. Lalu dari mana, sisi mana Anda mengatakan ini bukan negara Islam? Teman-teman ini seakan-akan mereka punya mobil, bannya kempes. Semua mobilnya dibuang. Bukan ban satu itu yang kempes diperbaiki, ditambal bisa jalan. Seakan-akan gampang membangun sebuah negara. Itu nggak mudah membentuk militernya, kepolisiannya, lembaga-lembaga yang ada sekarang. Mestinya kan kita perbaikin, dakwahi, kemudian ditunggangi lembaga yang sudah ada dibentuk dengan cara islami. Itu kan bisa. Semestinya seperti itu. Ini saya buka dalam pembicaraan kita ini agar kita harus memahami dari poin ini, negara kita adalah negara Islam. Berarti pemimpinnya harus muslim. Dan kriteria pertama dalam Islam ada ada syaratnya untuk menjadi pemimpin ada tiga. Yang pertama harus muslim, nggak boleh nggak. Tidak boleh pemimpin non muslim. Itu mutlak, nggak mungkin bisa dibantah poin itu. Saudaraku, Prinsip dasar dalam mendirikan negara Islam menetapkan sistem politik, ekonomi, sosial, apa saja yang berhubungan dengan kehidupan kita harus panutannya hanya satu kiai kita dan guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titip pesankan kepada kita bahwasanya berpeganglah pada sunnahku dan beliau titip pesan berpegang juga dengan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Maksudnya sunnah apa? Panduan, tuntunan, ya. petunjuk. Kata Nabi SAW, Alaikum bisunnati wa sunnatul khurafau rasyidin mahdina min ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin setelahku. Dalam segala lini kehidupan kalian termasuk masalah politik. Addu alaiha bin nawajid pegang teguh itu walaupun dengan gigi geraham kalian. Gak boleh berpegang selain itu. Pesan Nabi SAW kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, saya tiba di Umara Sufaha. Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang sangat bodoh. Siapa yang Nabi kategorikan sufaha? Orang-orang yang bodoh, orang yang dianggap tidak cocok untuk memimpin. Beliau mengatakan, La yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Mereka yang tidak mengambil petunjuk dari aku dan tidak mengikuti sunnahku. Kriteria pertama harus muslim dan itu Nabi SAW yang tunjukkan kepada kita. Beliau menunjuk orang-orang yang setelah beliau seperti menunjuk Abu Bakar jadi pemimpin. Pemimpin-pemimpin beliau di Madinah. Walaupun ada Yahudi di Madinah tidak pernah beliau milih orang-orang Yahudi. Walaupun ada yang bijaksana. Walaupun ada yang adil. Walaupun orangnya pintar. Itu bukan patokan dia muslim tidak? Satu dulu itu. Patokannya. Tentu ada syarat dua lagi nanti yang akan memenuhi syarat ini. Tidak cukup muslim saja. Ini syaratnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menunjukkan kepada kita juga hal yang sama. Dan Allah SWT banyak dalam ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya alladhina amu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku kata Allah dan musuh kalian sebagai aulia, pemimpin kalian, tempat kalian bersandar. Siapa musuh-musuh Allah? Semua yang kufur kepada Allah, siapapun dia, Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, siapa saja, itu kufur kepada Allah. Jadi musuhnya Allah. Mereka tidak akui Allah sebagai Tuhan dengan tidak mengikuti risalah juga yang Allah SWT perintahkan, gitu kan? Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kan itu Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Dan Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Itu semua kufur. Enggak boleh Allah SWT mengatakan kufur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitan laqad kafara alladziina qalu Allah thalithu thalatha. Telah kafir orang-orang yang mengatakan trinitas. Surah Bayyinah Allah juga mengatakan apa? innal ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha Sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat namanya Yahudi, semua yang mengaku pengikut Nabi Isa namanya Nasrani. Jadi kata Allah SWT telah kafir seluruh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Musyrik semua yang menyembah selain Allah. Partisipasikan Allah. Orang Hindu menyembah patung, orang-orang Eh, apa saja yang menyembah ya selain Allah SWT namanya musyrik. Kata Allah SWT mereka telah kafir dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka dalam keadaan keyakinan tersebut. Jadi prinsip dasarnya tidak boleh dijadikan sebagai aulia, pemimpin. Selesai. Dan dalil di sini ada puluhan. Saya tidak sebutkan semua ayatnya tapi yang jelas puluhan jumlahnya di sini. Yang kedua saudaraku, kriteria yang harus ada. Yang memimpin Anda, sayangnya ini di Indonesia tidak ada. Yang kedua dan ketiga ini tidak ada. Yang ada cuma poin pertama muslim. Yang dua ini diabaikan. Dan kita terpengaruh dengan faham sekularisme yang memang diambil dari eh, apa namanya kejadian revolusi Perancis tahun 66 di mana mereka memisahkan antara politik dengan gereja. Mereka tarik ke Islam itu. Jadi kalau orang jadi politikus nggak usah orang tahu faham agama, nggak perlu. Kriteria yang kedua wajib yang jadi pemimpin kita seorang ulama. Wajib itu orang yang faham hukum halal haramnya Allah. Nggak bisa kalau dia sholat aja nggak ngerti, ngaji aja nggak bisa, kemudian dia mau jadi pemimpin negara, dia akan berhukum dengan hukum siapa? Nggak mungkin. Kalau bukan ulama yang bimbing anda, siapa yang akan bimbing anda ke hukum Allah? Bukankah Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama? yang khusyuk, yang tunduk, yang kenal Allah hanya ulama saja. Karena mereka faham benar hukum-hukum Allah, mana halal, mana haram. Mereka kalau jadi pemimpin, mereka akan terapkan itu dalam kehidupan mereka. Kemudian dikatakan juga kata Nabi SAW dalam hadis sahih, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Enggak ada yang lain. Jadi yang menuntun manusia semestinya adalah ulama. Emang begitu bukan mereka hanya ditaruh di masjid disuruh ceramah, tidak, mereka harus memimpin. Dari mana dalilnya Ustaz? Baik kita lihat. Perhatikan baik kesimak dalilnya. Nabi SAW pada saat akan meninggal dunia dan beliau menjadikan tolok ukur utama pemahaman agama selain memahami hukum halal haram mereka juga menjaga lima waktu sholat dan siap menjadi imam kata Nabi SAW waktu beliau akan meninggal dunia beliau wasiatkan kepada Aisyah berkata, wahai Aisyah, beritahukan kepada Abu Bakar agar memimpin sholat. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak pernah diganti imam sholat selama beliau mampu dan beliau ada. Artinya kata ulama, tolong ukur pemimpin negara seperti Nabi SAW memang bisa memimpin sholat. Semestinya idealnya presiden kita itu lima waktu sholat di istiqlal jadi imam. Idealnya begitu, ideal ya. Mudah-mudahan Allah kasih satu waktu subuh dia sudah ada, duhur sudah ada, duhur asar sudah ada, maghrib isya sudah ada. Begitulah Nabi SAW, begitu Abu Bakar, begitu Umar, begitu Uthman, begitu Ali. Ini lima yang kita disuruh pegangi. Sunnahku dan sunnah khulafa Rashidin. Ini patokannya. Mereka jadi imam. Habis sholat ada masalah apa dipecahin di masjid. Memang begitu. Pertemuan yang lalu saya jelaskan kan. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW. semua makhluk punya sarang, gitu kan? dan sarangnya orang-orang beriman adalah masjid. Memang tempat kita di sini basisnya. Beranjak dari masjid, tidak ada orang yang mulai dengan masjid itu tidak berhasil, nggak ada. Nabi SAW begitu tiba di Madinah, pertama kata ulama, pondasi belum mendirikan negara Islam adalah membangun masjid Kuba. Pondasi pertama, masjid. Kemudian pindah sedikit setelah tiga hari bangun masjid Kuba, membangun masjid Nabawi. Maka saya bahasakan perusahaan Anda, yayasan Anda, lembaga Anda, pertama mana masjidnya dulu, Biar pegawai kumpul sholat di situ. Mau negara ada simbol Islamnya. Mana masjid jamiknya di situ. Memang begitu Nabi SAW contohkan. Yang kedua beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Umat Islam disaudarakan dulu, diperdekatkan, diperkenalkan satu sama yang lain. Kemudian beliau baru menulis perjanjian antara beliau dengan orang-orang kafir di kota Madinah. Agar sama-sama membela Madinah dan Nabi SAW jadi pemimpinnya. Bukan orang Yahudi. Pada waktu itu banyak rajanya orang Yahudi. Ada tiga suku besar Yahudi di Madinah, tapi mereka punya raja masing-masing. Nabi SAW tidak anggap mereka raja. Beliau memimpin dan mereka harus tunduk dengan hukum Nabi SAW. Itu disepakati, ditandatanganin. Tiga pondasi dasar pendirian negara dalam Islam gitu kan. Tapi Nabi SAW sini memberikan contoh kepada kita adalah tolak ukurnya pemahaman agama. Beliau menyuruh siapa? Abu Bakar untuk memimpin sholat. Artinya siap menjadi pengganti beliau. Waktu itu Aisyah takut fitnah, Aisyah diam radhiyallahu anha. Aisyah takut nanti ini Abu Bakar ayahnya kalau dia laporin, dia bilang Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam karena orang waktu itu sudah paham yang jadi imam itu adalah pemimpin. Aisyah takut fitnah, Aisyah diam dulu. Nabi SAW sadar dari pingsannya lalu berkata lagi, Wahai Aisyah, apa kau sudah sampaikan pesan saya? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Nabi ulangi kedua kali, Wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam menggantikan saya. Pingsan lagi Nabi SAW. Aisyah sama, takut lagi. Nabi SAW sadar lagi sampai tiga kali mengucapkan kalimat yang sama. Yang keempat kali setelah Nabi SAW sadar, Nabi SAW marah dengan Aisyah mengatakan, Sungguh selalu menjadi prinsip kalian kaum wanita ragu menjalankan sebuah perintah. Maka jalankanlah dengan tegas perintah saya, perintahkan Abu Bakar, ayahmu jadi imam pengganti saya. Maka Aisyah pun langsung keluar dan mengatakan Rasulullah minta pesan agar Abu Bakar menjadi imam. Maka Abu Bakar pun akhirnya menjadi imam. Walaupun Aisyah sempat nego dengan Nabi SAW sempat dari Allah berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang lunak hatinya, sedikit baca ayat nangis." Kan gitu. Lebih baik cari orang lain, kata Nabi SAW, ya kalimat yang tegas tadi. Sungguh kalian kaum wanita dan seterusnya sampai akhir. Lalu pada saat Abu Bakar akan meninggal dunia, kita tidak cerita tentang bagaimana kepemimpinan Abu Bakar, tapi Abu Bakar itu mau meninggal dunia, apa yang terjadi? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang kita disuruh pegangi sunnahnya dan Rasulullah SAW saudaraku dalam memim, dalam memilih satu orang pemimpin yang akan memimpin umat ini tidak melibatkan seluruh masyarakat Madinah artinya tidak melibatkan masyarakat dalam pemilihan presiden atau raja Mungkin Anda bilang nanti tidak adil. Coba Anda buktikan sekarang. Adil kan? Kita dikeluarin biaya miliaran, dibuat seperti pesta rakyat, ya kan? Jeblas sama si, sana sini, kemudian ditampilkan fotonya si fulan, fotonya si fulan, lalu dijeblos dikeluarin miliaran uang. Ternyata juga tidak seperti yang diharapkan. Ada suara yang dicuri, ada berita begini, ada berita begitu, banyak sekali. Bahkan yang menyakitkan hati saya terus terang pribadi saya dengar masyarakat bisik-bisik di tengah di tengah masyarakat kita. Nanti kalau ada si fulan datang mau dijeblos namanya terima aja kan dia kasih amplop. Nanti datang lagi si fulan yang kedua iya lagi. Ini mengajar masyarakat menjadi rusak akhlaknya. Nabi SAW tidak pernah iklanin satu Madinah, ayo kumpul, semua kumpulin suara, pilih Abu Bakar. Enggak, Abu Bakar kamu jadi pemimpin. Nabi SAW lihat siapa orang terbaik ditunjuk. Karena memang Nabi SAW sendiri sudah mengatakan apa? kalau seandainya imannya Abu Bakar ditaruh di sebuah timbangan dan ditaruh semua imannya umat ini, semua kita dari awal zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, semua umat ini ditimbang, maka pasti akan lebih berat imannya Abu Bakar karena keimanannya lah Nabi SAW pilih. Siapa yang bisa berposisi seperti Abu Bakar di saat Nabi SAW pulang dari Mi'raj, Kemudian tidak masuk di akal orang-orang Quraisy datangnya Abu Bakar ke kebunnya lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, temanmu sudah gila Muhammad dia mengatakan bahwasanya dia sudah isra malam hari ke Palestina satu bulan perjalanan dan pulang pergi satu malam dua bulan berarti mi'raj lagi ke langit bulak balik ketemu Tuhannya. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau depan mata saya tembok warna putih dan Muhammad bilang hitam, saya bohongkan mata saya dan saya katakan hitam. Saking percayanya dengan Nabi, soal senak Nabi utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu ragu bagaimana caranya? Keyakinan itu yang membuat jadi pemimpin dan benar dua tahun belum memimpin dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Perhatikan untuk Abu Bakar mau meninggal, yang kita disuruh jadikan sebagai panutan kita ya. Abu Bakar menulis wasiat kepada kaum muslimin sebagai pemimpin yang ingin maslahat bagi mereka, saya pilihkan untuk kalian Umar. Yang saya tahu Umar bin Khattab adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Maka pilihlah dia. Setelah itu, kaum muslimin melihat suratnya Abu Bakar, Abu Bakar meninggal dipilih Umar. Umar memimpin dari tahun 13 sampai 23, 10 tahun dengan keadilan. Karena hukum Allah. Kalau anda bilang, nanti kalau ulama nggak paham tentang masalah ekonomi. Dari mana anda tahu tidak paham masalah ekonomi? Ini sering kita dengar. Nggak paham masalah politik. Apakah anda sadar dari tahun 11, 10 Hijriah, dari tahun 1 Hijriah Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah sampai Khulafaur Rasyidin tahun 40 Hijriah. Kemudian berdiri dinasti pertama Islam tahun dinasti Umayyah tahun 41 sampai 132 Hijriah. Kemudian berdiri lagi dinasti Abbasiyah setelah itu, Kerajaan Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah. Kemudian setelahnya berdiri tiga kerajaan Islam besar. Ada kerajaan Safawiyah di Persia, ya di Iran yang sekarang jadi Iran tentunya. Ini dulu pemahamannya memang Syiah tapi kemudian ada berdiri e, kerajaan atau dinasti atau khilafah um, um, um, e, e, Mongolia itu di India yang jadi Pakistan sekarang dan juga ada dinasti atau kerajaan atau khilafah Utsmani di Turki. Yang ini semua baru runtuh jadi republika pada waktu-waktu dekat. Turki 1924, kemudian Iran jadi 1938, kemudian eh, apa namanya Pakistan itu berdiri 1928, semua di waktu dekat, 90 100 tahun yang lalu saja, gitu kan. Ini kurang lebih berubah. Tadinya sistem Islam. Apakah seribu tahun lebih memimpin dunia? Ini bukan memimpin satu kota. Anda bilang tidak paham ekonomi. Anda bilang tidak paham masalah politik. Dari mana? Karena Anda tidak pernah pelajari masalah itu. Tidak pernah lihat bagaimana mereka menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim yang meragukan mengatakan bahwasanya dalam hukum Allah ada yang tidak jelas. Masalah ekonomika, masalah politika, masalah sosialkah, berarti dia kufur terhadap hukum Allah. Nggak boleh. Nggak boleh ragu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada ekonomi Islam, ada politik Islam, ada semua masalah sosial, tatanan masyarakat, semua diatur dalam Islam. Berapa banyak buku yang menulis seperti Maududi dan yang lain, ya penulis-penulis kita yang menulis tentang masalah kepemimpinan kerajaan dalam Islam, khilafah, bagaimana sistem mengatur Ya kita punya sistem jizya, ataya, banyak sistem-sistem dalam Islam yang tidak diterapkan memang. Antum tahu atau sadarkah kita bahwa saya dalam Islam, saudaraku, sistem yang sangat luar biasa adilnya. Kalau ada pemerintahan Islam berdiri, ada namanya istilah ataya. Apa itu ataya? Hasil daripada negara diambil, dikeluarkan kebutuhan pokok negara dengan gaji-gaji pegawainya, kemudian sisanya dibagi rata kepada seluruh masyarakat. Bukan masyarakat yang bayar ke pemerintah. Kita nggak kita kita nggak terapkan hukum ini dan tidak belajar sehingga kita menganggap oh sekarang yang benar. Toh mulut anda selalu beribut mengatakan bayar pajak tapi macet, bayar pajak tapi begini. Memang mana hasilnya, gitu kan? Dalam Islam tidak ada istilah masyarakat disuruh bayar tuh nggak ada. Coba anda kembali kepada buku-buku sejarah Islam tidak ada. Malah hasil daripada khilafah Islamiyah, hasil dari pemerintahan Islam itu diberikan kepada masyarakat dari dengan dengan ya per kepala dikasih. Kaya atau tidak, hasilnya dibagi rata, adil. Memang begitu. Waktu Umar bin Khattab mau meninggal dunia, lebih tegas lagi. Beliau itu ditusuk oleh Abu Lu'lu, kemudian sudah jelas beliau pingsan, sudah mulai melemah, belum merasa mau mati, beliau langsung ya instruksikan agar mengumpulkan enam orang sahabat yang tersisa yang dijamin masuk surga. Kumpul semua enam orang. Ada ada Umar, ada ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad gitu kan dengan Abdurrahman bin Auf kumpul semua enam orang kata Umar apa dikasih satu ruangan kalian masuk ke ruangan ini perhatikan cara Umar ya Umar nggak milih ayo masyarakat Madinah milih yuk satu orang siapa nggak kayak kita bisa dilakukan hal yang sama tapi tidak. Umar lakukan apa? Masuk enam orang yang terbaik dari sahabat yang dianggap paling baik masuk ruangan ini. Jangan keluar dari sini kecuali sudah harus satu orang bisa siap menggantikan saya jadi khalifah. Kalau tidak ada yang ditunjuk saya akan penggal leher enam orang ini. Umar mengatakan kalau ada keluar dari sini belum tentu satu khalifah saya bunuh semuanya, enam-enamnya. Kau Abdurrahman ditunjuk Abdurrahman bin Auf, kau akan jadi pemimpin majelis ini. Masuklah, masuk. Umar tunggu depan pintu. Mereka masuk ke dalam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia memang. Memang orang-orang sahabat ini kalau ulama, orang-orang yang faham agama, itu targetnya akhirat. Simbol simbol bendera di atas kepalanya agama, targetnya akhirat. Beda dengan simbolnya orang dunia, targetnya dunia. Itu begitu, kejar-kejaran, sogok-sogokan, zalimi ini. Kalau simbolnya agama yang halal ini, dinikmati, yang haram ditinggalkan, targetnya akhirat. Tahu ada hisab di sana, nggak berani dia macam-macam. Masalahnya ini dihilangkan dari sistem kita tidak ada gitu kan? Tidak mau memilih orang-orang yang faham memang. Yang terjadi, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk langsung beliau mengatakan, "Saya telah ditunjuk oleh Amir Mukminin jadi pemimpin majelis ini." Dan saya sekarang, saya iklankan depan kalian, saya mengundurkan diri. Nggak mau jadi khalifah. Nggak mau. Mana ada orang seperti ini gitu. Nggak mau dia. Tinggal kalian berlima, silakan. Tahu apa yang terjadi? Lima orang ini, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, saling nunjuk-nunjuk. Satu sama yang lain sebutkan fadilahnya. Ali menyebutkan fadilah Utsman, Utsman menyebutkan fadilahnya Talha, Talha sebutkan fadilah. Terus mereka saling muji. Si fulan pernah Nabi sebutkan, si fulan pernah agar temannya ditunjuk. Terakhir dari lima orang ini yang punya kelebihan dua tiga hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Oh ternyata dia pernah mempersiapkan pasukan Ushrah Waktu mau perang ke Tabuk ya, seribu kilo dari Madinah, itu beliau pernah sebut apa siapkan sampai seribu unta dengan persiapan perangnya. Beliau pernah beli sumur untuk mujahidin. Beliau pernah terus sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menahan Uthman masuk surga setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Maka itu tidak ada para sahabat yang lain. Akhirnya mereka semua tunjuk, berarti kau Uthman harus jadi khalifah. Naik. Keluar dari situ Umar tanya, bagaimana Uthman? Selesai. Dua hari kemudian Umar radhiyallahu mati dan ini jadi khalifah. Enggak ribut masyarakat. Karena masyarakat cuma butuh supaya enggak lapar. Enggak macet. Enggak ini, enggak itu. Tentram, damai. Itu dibutuhin. Bukan ribut-ribut kayak kita sekarang gitu kan. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini contoh. Waktu Utsman radhiyallahu anhu meninggal terbunuh, beliau tidak sempat tulis wasiat. Apa yang terjadi? Masyarakat Madinah masih mengingat tentang pola yang diterapkan oleh Umar 10 orang yang masuknya sisa 6 orang. Yang tersisa waktu Utsman terbunuh sisa 5 orang. Dan terjadi dari 5 orang ini waktu kumpul, yang waktu Umar kumpulin selain Utsman yang memiliki kelebihan ya, fadilah satu dua hadis adalah Ali dibandingkan yang lainnya. makanya langsung ditunjuk, Ali Anda jadi khalifah, selesai. Sudah selesai. Gak diribatkan orang banyak. Ribut sana sini, gitu kan? Dan luar biasa kita ini sekarang dipermainkan dengan sistem yang ada. Dengan cara seperti ini umat Islam jadi lemah. Jadi banyak kandidatnya, jadi sembarangan orang bisa jadi calon gitu kan. Kemudian nanti ujungnya juga dipermainkan sebuah sistem Allahu alam kita tidak tahu dari mana tiba-tiba nongol orang yang ditunjuk oleh mereka. Sama juga bohong gitu. Kenapa? Karena kita tidak masuk dalam sistem yang semestinya ada. Jadi memilih pemimpin harusnya orang yang faham agama. Emang begitu. Sudah jadi rahasia umum kan kalau ulama memimpin pasti anda akan tentram. Mereka akan bicara tentang hukum Allah, mana halal, mana haram, mana surga, mana neraka. Anda tahu waktu Umar bin Khattab jadi khalifah. Di siang hari, di siang hari ini. Pernah Ali radhiyallahu anhu dengan Utsman radhiyallahu anhu, dua-duanya lagi jalan-jalan siang keluar, habis makan siang sama-sama mau pulang ke rumahnya. Lagi panas. Dalam riwayat Sahih dikatakan Ali berkata, lagi panas bolong sampai kami tutup wajah kami dengan surban kami, dengan imamah kami karena panasnya. Dari kejauhan kami lihat ada seseorang sedang e, mengumpulkan gembala apa gembala apa e, hewan-hewan unta kambing lagi dipegang talinya sambil ditarik-tarik dimasukin di depan-depan rumahnya umat Islam gitu. Kata Ali, siapa orang yang tiang bolong seperti ini? Buat jenis yang bolong yang mau ngurus gembalaan atau domba atau kambing atau untanya orang gitu. Bukan unta dia, unta orang karena dimasukin dalam pagarnya orang, tetangganya ditutup. Dimasukin gitu ditutup. Banyak, beberapa ekor gitu. Begitu Ali mengatakan pada Utsman, kita lihat yuk, didekati dilihat. Waktu dilihat ternyata Umar radhiyallahu anhu. Umar lagi sibuk siang hari mengumpulkan hewan-hewannya masyarakat yang sedang istirahat siang, tidak mau keluar siang bolong. Kata Ali, bagaimana umat ini bisa merasa kehilangan atau kesunyian atau kesusahan dengan ada pemimpin seadil ini. Dia kalau malam hari tidak pernah tidur, nggak pernah tidur, nggak pernah tidur. Dia tidur nanti kalau sudah pastikan semua masyarakatnya tidak ada lagi yang mengeluh, baru beliau tidur. Umar bin Abdul Aziz juga begitu rahimahullah. Dua tahun memimpin tidak ada orang mau terima zakat, gitu kan? Dan dia dipilih karena memang ilmunya dan imannya, karena ilmunya dan imannya. Beliau selain pemimpin negara, beliau juga sebagai orang peringat. Beliau sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Bahkan Umar bin Abdul Aziz dikatakan dalam riwayat pernah sholat jadi imam di masjid Jami' di Damaskus. Kemudian ada jenazah lagi di kaum muslimin. Lalu dia ikut bersama mereka mengantar jenazah ke kuburan. Jadi kata ulama karena dijelaskan masalah kisah karena dia seorang amir, amir, pemimpin dan dia seorang alim, maka bersatulah dua hal yang memang Allah inginkan dan Allah perintahkan. Apa yang terjadi setelah kubur jenazah, dia Umar bin Aziz memberikan mencari kesempatan, bukan buru-buru jalan, enggak. Bukan juga ada hubungan kerabat sama orang ini sampai datang kuburan, tidak ada muslimin umum. Dia datang ngantar kena ini cari pahala yang telah Nabi SAW janjikan yang sholat jenazah dapat satu gunung pahala, satu kirot seperti gunung Uhud dan selalu antar jenazah sampai selesai dimakamkan satu gunung pahalanya. Beliau kejar itu. Selesai itu langsung beliau mengatakan, wahai muslimin, teriak dengan suara keras. Apakah kalian tahu kuburan ini bicara apa dengan saya? Kata mereka, tidak wahai Amir mu'minin, kami tidak tahu. Kata Umar bin Aziz, seakan-akan kuburan ini sedang berkata, wahai Umar. Jadi dia ingin memberikan peringatan dirinya dan peringatan muslimin. Ini pemimpin negara. Gitu. Dia mengatakan apa? Wahai, seakan-akan kuburan ini sedang, berbicara dengan saya. Wahai Umar, apakah kau tahu apa yang aku lakukan dengan kulit-kulit mulus pada jenazah ini, daging-dagingnya, urat urat sarafnya? Maka aku berkata kepada kuburan tersebut, aku tidak tahu. Lalu kuburan itu menjawabku mengatakan, aku habiskan semua, tidak aku tinggalkan sedikit pun dari kulit mulusnya, dari dagingnya, dari urat sarafnya. Wahai Umar, apa kau tahu apa yang aku lakukan dengan isi-isi tulang dan ada diisi dengan sumsumnya? Maka Umar berkata, aku tidak tahu. Maka kuburan seakan-akan berkata kepadaku, aku sudah sedot semua sampai tulangnya kering. Apakah engkau tahu apa yang lakukan Hai Umar dengan bola matanya? Maka kata aku, aku tidak tahu. Kata kuburan kepada aku aku sudah menghabiskan semua matanya sampai tinggal lubangnya saja. Hai Umar, apa kau tahu apa kau kan dengan rambut dan bulu-bulu badannya? Aku berkata tidak tahu. Kuburan berkata kepadaku, bahwasanya aku sudah menghabiskan semua sehingga tidak tersisa kecuali tulang tengkoraknya. Maka Umar pun menangis radhiyallahu rahimahullah sambil berkata, "Begitulah keadaan kuburan yang akan kita hadapi, saudaraku." Lalu seluruh umat Islam menangis. Mengingatkan orang tentang masalah itu. Bukan hanya sekedar pintar pidato untuk bahasa Inggris. Kita sekarang itu andalannya. Bisa bahasa Inggris, tampil ganteng, selesai. Bukan. Bagaimana dia menerapkan, dia mengingatkan orang, sadar. Gitu kan? Sekarang kita lihat, kalau tidak diterapkan hukum Allah, apa yang terjadi? Zina di sana sini, bar, diskotik, minuman keras, pelanggaran-pelanggaran syari, sogokan, riba, di mana-mana pelanggaran agama bukankah satu saja pelanggaran agama sudah cukup mendatangkan azabnya Allah? Kata para ulama, ini coba dicamkan baik-baik. Di umat Islam sekarang, yang zaman sekarang ini, karena pemimpin mereka tidak ada yang alim, yang faham hukum Allah, menerapkan hukum Allah, yang terjadi adalah mereka melakukan segala macam pelanggaran, yang satu pelanggaran saya dari pelanggaran-pelanggaran itu sudah cukup membuat umat sebelum mereka dihancurkan. Kaum ada kaum sebelum kita dihancurkan kaum Shu'aib dengan apa timbangan misalnya takarannya curang. Berapa banyak orang yang curang sekarang? Itu kesalahan satu saya dikerjakan Allah sudah musnahkan. Homoseksual kaum Lut. Berapa banyak orang homo bahkan di orbit di kita. Bahan lelucon, tokoh masyarakat, bahkan prestasi kalau artis bisa jadi banci. La haula wala quwata illa billah. Kan gitu. Di orbit kan gitu. Pelanggaran-pelanggaran banyak sekali. Apa saja pelanggaran umat-umat sebelum kita terkumpul dengan kita sekarang. Bukankah itu sudah cukup mengundang murkahnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak faham agama? Kalau faham agama tidak mungkin. Makanya kata Umar adalah anhu, kalau aku yakin ada satu doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dariku, aku akan minta agar Allah memberikan umat ini pemimpin yang adil, yang soleh, yang alim, yang memang faham. Waktu beliau jadi khalifah, pertama sekali beliau adalah memecat semua gubernur-gubernur di wilayah-wilayah yang tidak bertakwa sama Allah. Semua yang bukan orang alim diturunin, ganti dengan ulama, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang ibadahnya bagus, sholat malamnya bagus, ibaratnya dijadi gubernur. Nanti dicarikan satu sekretaris yang paham tentang wilayah tersebut, lalu menjelaskan kepada dia seperti ini, seperti lalu dia terapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu memang yang dibutuhkan. Ini yang hilang dari kita. Yang ketiga adalah tidak diberikan pemerintahan dan jabatan pada orang yang mengejarnya, dari mana dalilnya hadis Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, kami tidak akan pernah memberikan kepemimpinan kepada orang yang mengejarnya atau orang yang sengaja memang menjadikannya sebagai target. Sekarang kita malah berlumba-lumba kan? Ada apa? Kenapa kita berlumba-lumba? Karena sistem yang diterapkan adalah sistem orang non-muslim dengan istilah demokrasinya, gitu kan? Kita ada masalah sistem musyawarah dalam Islam, tapi bukan seperti yang diterapkan sekarang dikatakan ini adalah sistem ya, sistem demokrasi yang dikatakan adil. Dari mana keadilannya ini? Saya bingung dari sisi mana keadilannya gitu. Dianggap ini adalah adil, ya tidak nyambung kalau dikatakan itu adil. Dari sisi mana? Ya, dari sisi mana keadilannya sekarang? Orang bisa sembarangan ngomong, bisa mencaci maki, bisa membicara apa saja gitu kan? Siapa yang kuat, siapa yang punya nama, siapa yang punya duit banyak, bisa punya masa yang banyak, bisa bayar, maka selesai. Dia akan jadi pemimpin. Mau dia bodoh, mau tidak, tidak ada masalah. Tidak ada masalah buat dia. Maka ini keluar dari kategori, nggak boleh. Gitu kan? Baik, pertanyaan kecil. Bagaimana Ustaz kalau seandainya sudah terlanjur ada pemimpin yang tidak masuk dalam kriteria tadi? Seperti maksudnya umumnya sekarang. Kalau dia seorang muslim, dia menjalankan hukum Allah sebagian, sebagian juga tidak kayak kita di Indonesia. Selama dia tidak melarang kita sholat, wajib ditaati pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah. Ini perlu digarisbawahi ya. Dari mana dalilnya? Kita dengarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW bersabda, "Innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba kila afala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikum shalah Sesungguhnya akan diangkat nanti setelah aku meninggal para pemimpin-pemimpin di daerah kalian masing-masing. Maka kalian akan mengakui dan mengingkarinya. Artinya ada yang kalian suka, ada yang kalian tidak suka dari mereka. Siapa yang membenci kemungkaran yang mereka lakukan, pelanggaran agama, mungkin dia lakukan pelanggaran-pelanggaran maksiat kepada Allah, tapi dari sisi lain juga ada kebaikan yang dilakukan. Siapa yang memungkiri itu dalam hatinya, dia tidak suka perbuatan pemimpin itu, gitu kan? Tapi dia tidak buat selain memungkiri dengan hatinya. Kata Nabi SAW, dia telah bebas dari hukuman hari kiamat. Dia tidak senang dengan perbuatan salah itu. Kata Nabi SAW, dan siapa yang mengingkari dengan cara menasihati, meluruskan, maka dia telah selamat. Artinya dia dipastikan akan dapat pahala yang besar. Tapi hukuman akan datang kepada orang orang yang rela dan mengikutinya. Ini orang yang mengikuti kesalahan sudah salah, dia jilat saja, ya nggak apa-apa deh. Mentang-mentang karena pemimpinnya nggak boleh, salah-salah gitu kan. Lalu perhatikan apa kata sahabat ditanya kepada beliau, apakah boleh kami memerangi mereka? Kami berontak, angkat senjata melawan pemerintah seperti ini? Ya setengah baik, setengah tidak baik. Apa kata Nabi SAW? Tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian sholat atau menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jadi ini pesannya. Kalau sudah terlanjur gitu kan. Baik. Kemudian kita mengatakan misalnya ada kalau ada pemimpin yang zalim, kira-kira bagaimana? Ingat saudaraku, hal-hal yang kadang-kadang datang kepada kita, kita tidak sadari. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Sesungguhnya kalau kalian ini dalam hadis Bukhari, sesungguhnya kalau kalian ya membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di antara kalian. Kemudian tidak ada yang memungkirinya, maka Allah akan mengutus kepada kalian seorang pemimpin yang zalim. Jadi ternyata penyebab pemimpin zalim itu karena masyarakat merajalela maksiat di antara mereka. Jadi kalau kita bisa perbaiki diri kita, maka Allah akan datangkan pemimpin yang baik, gitu kan? Kalau ada pemimpin yang tidak benar, bagaimana caranya? Pungkiri dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Perhatikan ada sebuah statement yang menarik dari seorang ulama namanya Iyad bin Ghan. Beliau berkata kepada Hisham bin Hukaim, dan ini dikatakan bahwasanya salah satu ya, mereka pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat itu ya? Kata Nabi SAW, man yunsa di sultanin bi amrin fala yubda lahu alaniyah. Kata Nabi SAW, sembarang siapa ingin memberikan nasihat kepada penguasa, janganlah ia melakukannya secara terang-terangan. Karena kalau terang-terangan di media misalnya, menyalahkan, menghardik, maka yang jadi frontal, dia melawan. Karena dia merasa dia penguasa. Gitu kan? Apa jawaban Nabi SAW? Lalu Nabi mengatakan, Walakin liya'khudu biyadihi, fayakhlu bihi, fa'in qabila minhu fadak, wa illa kana qad adda alladhi alaihi lah. Tetapi gandenglah tangannya untuk diajak bicara empat mata atau dibahasakan dengan cara yang baik-baik. Jika ia mau menerimanya, itulah yang memang yang diharapkan. Tapi jika tidak mau menerimanya, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban yang diataskan atau dibebankan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nasihatin, luruskan. Dan kata ulama ditambah lagi tidak kalah ya pentingnya adalah seorang muslim mendoakan pemimpin. Bagaimana kita mendoakan agar Allah berikan hidayah, Berikan hidayah supaya mereka menjadi orang yang baik. Dan kita tidak boleh keluar sedikit pun dari ketaatan kepada mereka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim juga man khala yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalah wa man mata walaysa fi walaysa fi unukihi bai'atan mata maitatal jahiliyah. Barang siapa yang menanggalkan tangan dari ketaatan dari pemerintah yang sudah resmi tertunjuk, niscaya dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak akan memiliki hujah, tidak ada alasan, matinya pasti dihukum. Dan barang siapa yang mati dan tidak ada bayat, tidak ada yang dia memilih pemerintah tertentu yang akan memimpin dia, maka dia bertemu dengan dia dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Juga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Man ata'ani dalam hadis Bukhari Muslim fakat ata Allah. Siapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah. Wa man asani fakat asallah. Siapa yang bermaksiat kepada aku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amira atau ata'ani. Dan siapa yang mengikuti pemerintah dia, pemimpin dia, maka dia telah mentaatiku. Tentu pada hal-hal yang tidak dilarang. Waman ya'sil amira fakat asani. Dan siapa yang bermaksiat pada amirnya, melanggar, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Ya Allah amanu atiullah wa atiur rasulullah ulil amri minkum. Hai orang beriman, taati Allah, Rasul dan pemerintah kalian setempat. Gitu kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu wa rasul. Kalau kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, gitu kan? Harus kita kembalikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu juga satu hal, ada dalam hukum Islam, pemerintahan Islam ada namanya syariatullah, hukum Allah dan ada namanya kanun wad'i, peraturan yang ditaruh oleh pemerintah setempat. Syariatullah, hukum Allah wajib diterapkan, tidak boleh tidak. Mana halal halal, yang haram haram. Dan ada kanun wad'i, peraturan pemerintah setempat yang diterapkan selama peraturan yang tidak tolak belakang dengan hukum Allah maka wajib ditaati. Misal, seperti misalnya ada maslahat umum, ada lampu rambu-rambu lalu lintas ada paspor, ada KTP, ada SIM, ada ijazah. Itu kan semuanya bagus. Maka kita wajib mentaatinya. Kita wajib mentaatinya. Jadi ini poin penting yang harus di, difahami. Baik kita akan tutup nanti insya Allah setelah sholat. Saya akan sambung sedikit dengan e, bagaimana kalau ada pemimpin yang sudah terlanjur zalim. Kira-kira seperti apa Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kita agar kita tenang saja dalam menghadapinya? Itu akan kita sebutkan dalil-dalilnya insya Allah setelah nanti sholat isya baru kemudian kita buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi nasihat saya kepada kaum muslimin secara umum adalah mereka memilih pemimpin yang muslim. Mereka memprioritaskan agar orang-orang yang paham agama dan tidak mengejar jabatan itu. Kalaupun sampai ada yang jadi pemimpin tidak masuk dalam kriteria ini, tapi minimal dia adalah muslim, maka kita tetap wajib taat kepadanya kalau memang sudah terlanjur dipilih selama dia tidak menyuruh kita berbuat kemungkaran. Kalau dia menyuruh kita berbuat kemungkaran, tidak wajib taat atas kemungkaran yang telah diperintahkan itu. Kita boleh pungkiri dengan hati kita sambil mendoakan mereka kebaikan agar mereka mendapatkan hidayah dan kalau bisa menasehatin tapi dengan cara yang sudah kita jelaskan tadi adalah tidak secara terang-terangan sehingga memang bisa lebih mudah diterima ya, dan akhirnya berefek yang sangat baik kepada kaum muslimin umumnya. Ya. Masalah mendoakan pemerintah ini cukup banyak pendapat para ulama dan di buku yang saya sudah sering referensikan bagaimana beda penguasa zalim. Di sini dinukil eh, kurang lebih dari halaman 177 sampai 183. Cukup banyak ulama-ulama di sini dinukil oleh beliau di antaranya adalah ulama Al-Barbahari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah. Jadi kurang lebih hampir 1000 ya 100 eh, tahun yang lalu beliau wafat. Beliau mengatakan kita diperintahkan dalam syariat ini untuk mendoakan kebaikan bagi para pemimpin dan kita diperintahkan untuk juga boleh mendoakan keburukan atas mereka kalau mereka telah berbuat kezaliman yang melampaui batas. Sekalipun mereka itu berbuat zalim dan semena-mena, tetap saja diprioritaskan untuk mendoakan mereka kebaikan dalam arti kata Allah berikan petunjuk. Sebab kezaliman dan semena-mena mereka akan ditanggung oleh mereka sendiri sementara kebaikan mereka akan bermanfaat bagi diri mereka dan juga kaum muslimin. Juga diangkat pendapat Abu Bakar al-Ismaili yang wafat tahun 371 Hijriah. Beliau mengatakan ahli sunnah berpendapat untuk mendoakan pemimpin agar mereka menjadi baik, berlaku lembut dan adil kepada rakyatnya. Jadi kita malah dianjurkan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin yang sudah terlanjur terpilih dan mereka belum masuk dalam kriteria yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Abu Uthman As-Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah mengatakan, jadi ini pendapat-pendapat ulama salaf dari dulu ya, sudah tahun seribu, seribu tahunan yang lalu. Mereka ahli sunnah berpendapat untuk mendoakan pemimpin agar menjadi baik, mendapatkan taufik dan kebaikan, serta meluaskan keadilan bagi rakyatnya. Jadi kurang lebih di sini cukup banyak pendapat-pendapat para ulama yang diangkat oleh beliau. <clears throat> di antaranya kita tutup dengan pendapat yang disebutkan dalam kitab sunnah dari oh, bahwasanya Imam Ahmad pernah mengatakan tentang pemimpin, sesungguhnya aku siang malam mendoakannya, semoga ia selalu berada di jalan yang benar, mendapatkan taufik dan dukungan dari Allah. Saya memandangnya sebagai sebuah kewajiban, kata Imam Ahmad rahimahullah. Di zaman beliau tentu ada pemimpin yang sempat berbuat kebaliman gitu kan? Yang eh, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, ya, adalah makhluk dan beliau mengatakan tidak itu adalah kalamullah tidak boleh dikatakan makhluk dan beliau sempat disiksa pada saat itu dicambukin oleh pemerintah atau oleh khalifah pada saat itu karena dianggap bertolak belakang mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk gitu kan dan memang sebenarnya bukan makhluk gitu kan itu kalau kita katakan Al-Qur'an makhluk sama dengan manusia berarti dia Allah pun masuk atau bagian daripada Allah karena itu perkataan Allah itu berarti Allah juga bagian daripada makhluk dan itu tidak benar. Imam Ahmad pertahankan terus. Tapi dalam keadaan seperti itu pun beliau mengatakan saya tetap mendoakan siang dan malam hari terus agar dia selalu bisa menjadi petunjuk dan menjadi baik di tengah-tengah umat Islam ini. Nasihat saya kepada pemimpin yang akan terpilih misalnya atau yang mencalonkan diri cukup banyak dan tidak ada nasihat yang paling baik melainkan apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita di antaranya saudaraku yang akan memimpin nanti, renungilah baik-baik di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Awsat juga As-Suyuti dalam Jami As-Saghir dan ini dinisbat atau dikatakan dengan sanad yang sahih. Ayyuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ra'in gashsha ra'iyata fahuwa finnar. Ini sekaligus juga berita gembira bagi masyarakat yang terdolimi. Kan gitu. Apa yang terjadi kalau pemimpin zalim itu? Atau kalau anda menjadi pemimpin dan anda zalim? Kata Nabi SAW, siapapun memimpin rakyat lalu menipu mereka atau berbuat tidak adil terhadap mereka, maka dia pasti masuk ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain juga, dan hadis ini dua-duanya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Manistar'ahu ra'iyah, falam yuhidha binushin illa harramallahu alaihi jannah. Tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komunitas rakyat, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka, tidak berlaku adil, tidak memberikan hak-hak mereka, melainkan pasti Allah akan mengharamkan surga baginya. Dalam lafaz yang lain dikatakan yamutu hina yamutu wa huwa gashun li illa harramallahu alaihi jannah Tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah lalu dia mati ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, ya eh, mengambil hak mereka atau tidak memberikan hak mereka, melainkan pasti Allah akan mengharamkan baginya surga. Dalam riwayat yang lain juga dapat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ahkam, lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan bisa mencium bau wanginya surga. Jadi jangankan masuk mencium saja tidak. Kata ulama dia akan dimasukkan ke dalam api neraka sampai dosa-dosanya semua bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang lain juga hadis yang sahih riwayat Bazzar dan Tabarani. Kata Nabi SAW, Mamin amirin asharati illa yu'ta biha yaw bihi yawmal qiyamati maglulatun yadah ila unuqihi imma atlaqahu adluhu aw au au bakahu jawruh." Tidaklah seorang pemimpin sekalipun yang hanya memimpin 10 orang saja negara, tapi hanya 10 orang yang dipimpin. Melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Boleh jadi dia dibebaskan oleh sikap adilnya atau sebaliknya dicelakakan oleh kebalimannya. Artinya tetap dia akan dibelenggu sampai betul-betul memang keadilannya melepaskan dia atau dia akan dimasukkan ke dalam api neraka karena kezalimannya. Itu bayangkan 10 orang, bagaimana dengan sekian ratus juta gitu kan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan, riwayat Imam Muslim disebutkan dalam Kitabul Imarah bab fadilah imam adil atau Fadlu uh, uh, kelebihan imam yang adil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berdoa, Allahumma kata para ulama hadis ini sampai hari kiamat siapapun memimpin umat Islam akan dapat doa ini. Allahumma man waliya min amrin ha min amri hadhihi umma syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqaqa alaihim fashquq alaihi Ya Allah barang siapa yang mengurusi perkara umat ini artinya menjadi pemimpin atas mereka umat Islam maksudnya seluruh dunia lalu dia berbelas kasih atas mereka eh, maka ka, maka kasihanilah dia Nabi SAW doakan agar pemimpin ini dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang mempersulit mereka, tidak memberikan hak mereka, maka persulitlah dia. Ini doa Nabi SAW kepada para pemimpin-pemimpin yang berlaku memimpin kaum muslimin sampai hari kiamat. Well, hadis selanjutnya adalah hadis disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Musadrak dan beliau mensahihkannya dan Imam al nabi juga sepakat dengan itu. Kata Nabi SAW, saya kunu umara'u fasaqatun jawarah. Faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid alayyal khawt. Aku akan datang setelahku nanti pada saat aku sudah meninggal kata Nabi SAW para pemimpin yang fasik lagi zalim. Fasik itu artinya menganggap remeh hukum agama. Halal ditabras saja semuanya gitu kan. Maka barang siapa yang membenarkan mereka dengan segala kebohongan mereka lalu membantu kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku. Artinya bukan dari kaum muslimin dan aku bukan dari golongannya serta dia tidak berhak untuk mendapatkan atau mendatangi aku di telaga haut di surga. Jadi tidak layak untuk mendapatkan fasilitas haut yang sudah pernah kita jelaskan, luasnya seluas pandangan mata dan canteng airnya, Ya untuk minum itu sejumlah bintang di langit dan siapa yang minum seteguk saja tidak akan pernah hangus, tidak tidak akan pernah haus selamanya. Ini haud, jadi fasilitas lain. Tadi tidak cium bau surga, tidak masuk surga, tidak akan atau pasti masuk neraka. Tambah lagi tadi didoakan kalau dia berbuat baik kasihanilah, kalau dia berbuat zalim maka hukumlah persulit tadi ya. Kemudian juga hadis tadi yang kita katakan tidak mendapatkan haud atau fasilitas minum air bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Fitan di mana Nabi SAW bersabda, "Mamin min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, hum a'azzu wa akthar mimman ya'malu, thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab." Tidaklah suatu kaum di mana di tengah mereka dilakukan maksiat-maksiat padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukan itu. Artinya di sini diperintahkan pemerintah setempat harus bisa mengingkar mungkar bukan malah menghidupkannya. Kemudian mereka tidak merubahnya, ya, baik dengan tangan dan lisannya, melainkan Allah akan melimpahkan hukuman yang akan datang secara merata, yang akan datang secara merata kepada orang-orang tersebut. Dan cukup banyak tentu di sini ya e, ancaman-ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tutup dengan dua buah hadis di mana dua buah hadis ini cukup sebenarnya kalau memang seseorang jadi pemimpin itu e, dia mau ya mau menjadi orang yang baik mau selamat dari hisab pada hari kiamat maka tentu dia akan berpegang teguh pada hadis-hadis ini. Karena ini ancamannya keras. Di antaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sinfani hadis ini, ya, sinfani min ummati la tanaluhum syafa la, tala, la tanaluhuma syafaati sultanun zalumun bashum wa qalim fid dini yashhadu alaihi wa yabra'u minhum dalam riwayatnya dikatakan asyaddun nasi azaban yaumul qiyamah imamun jair dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan disentuh oleh syafaatku, penguasa yang zalim lagi lalim, dan orang yang ekstrim dalam agama yang bersaksi atas kepemimpinan mereka namun anti melepaskan diri dari mereka. Jadi mestinya para ulama mengingatkan para pemimpin yang berbuat zalim tadi. Dalam hadis lain dikatakan manusia yang paling dahsyat adabnya hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Ini hadis yang pertama dan hadis yang terakhir adalah dikatakan oleh Nabi saw dalam hadis riwayat Muslim in, uh, eh, kata beliau syiraru a'immatikum a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anun wa yal'anunakum qalu ya Rasulullah afala nubadhiruhum qala la ma aqamu fiikumus shalah Pemimpin kalian yang paling buruk adalah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka benci kalian dan kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Mereka bertanya para sahabat ya Rasulullah, apakah tidak boleh bagi kami untuk memberantas mereka, memberontak? Beliau menjawab tidak boleh selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Dan ini sama tadi saya katakan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini wasiat saya tentu untuk diri saya dan untuk jemaah sekalian serta orang-orang yang tadinya akan memilih atau orang yang sudah dipilih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa yang memberikan umat ini amrurusnya ya di perkara yang tertuju ya pada target yang diharapkan dan perlu kita tahu saudaraku umat Islam sekarang lebih kritis sekali untuk percaya kepada kitabullah Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, terutama berhubungan dengan masalah politik, masalah ekonomi. Kita selalu menganggap tidak ada dalam Al-Quran, nggak ada politik, nggak ada ekonomi, nggak mungkin ada umat Islam yang menjadi pakar ekonomi, gitu kan? Tidak mungkin ada yang menjadi seorang yang ilmuwan atau apa sajalah gitu kan. Maka saya sarankan teman-teman ini bisa membaca buku-buku cuma sayangnya tadi saya tidak sempat bawa ya. Cukup banyak buku-buku sekarang yang sudah terbit bagaimana Islam berbicara dengan sains, bagaimana Islam e, berbicara dengan politik, bagaimana Islam berbicara dengan keluarga, ya bagaimana Islam bicara dengan masalah ekonomi dan cukup banyak hukum Allah Subhanahu wa taala yang tentunya semua sudah dirincikan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sarankan bagi Anda yang masih belum tahu, jangan menghakimi Islam ini sebagai sesuatu atau agama yang sangat kecil dan akhirnya Anda terpengaruh dengan pendapat seperti saya katakan tadi orang-orang ya para ilmuwan di barat yang akhirnya ribut dengan para pendeta pada saat revolusi Perancis tahun 66 itu mereka akhirnya melepaskan diri dari gereja dan menganggap tidak perlu pendeta itu memimpin negara muncullah paham sekuler saya ingin ditarik ke Islam padahal Islam tidak boleh seperti itu Seorang muslim harus menjadikan Islam sebagai segala sesuatu yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Dari dia tidur sampai dia bangun tidur kembali. Gitu kan? Dari dia tidur sampai dia bangun tidur kembali. Dan dia tidur besoknya sampai dia bangun lagi. Itu dia butuhkan. Gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu tinggi, selalu dibutuhkan. Dan tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkannya. Maka saudaraku pelajarilah agama Islam sebagaimana Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi khutuwati syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah seluruhan. Kata para ulama tafsir, apapun dari tidur, bangun tidur, kegiatan apa saja, ekonomi, politik, sosial, semua. Itu kan secara kafah. Dan jangan ikuti bisikan-bisikan setan yang membuat kalian ragu dengan hukum-hukum Allah yang telah ditentukan atau diturunkan tadi. Baik, kita kembangkan dengan pertanyaan